kita semua nikmat yang sangat luar biasa yaitu kita bisa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah mudah-mudahan Allah menerima ibadah sholat subuh kita tadi yang kemudian kita lanjutkan dengan tafakuh fitjin atau telabul ilmu bersama-sama mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi wasilah kita untuk nanti bisa berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa adab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin Artinya alladzina amanu orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Kemudian tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan wahum muhtadun dan mereka itulah yang mendapatkan hidayah. Ketika ayat ini diturunkan, Bapak Ibu sekalian, para sahabat semuanya gelisah dan bersedih. Mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna lam yadlim. Siapa dari kita yang tidak pernah berbuat zolim? Nah, karena maksud Allah Ta'ala dari surat Al-An'am ini Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin Ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun Yang dimaksudkan Allah adalah syirik ya Kezaliman yang paling besar Sementara yang dipahami para sahabat adalah kezaliman terhadap diri mereka sendiri Nah, pagi ini dari kita suka melakukan zalim tapi tidak merasa padahal kezaliman ini sangat bahaya nah tentang kezaliman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman dalam Sahih Muslim Ya ibadi wahai hamba-hambaku ini haramtu dzulma ala nafsi Sesungguhnya saya mengharam kezaliman atas diriku kata Allah Ta'ala Ya ibadi wahai hamba-hambaku haram haramtu zulma ala nafsi Saya mengharamkan kezaliman atas diriku Wa tuhu bainaku Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa dia mengharamkan kedoliman atas dirinya. Karena Allah membenci kedoliman, maka dia mengharamkan kedoliman itu dan sangat benci kepada siapapun hamba yang berbuat zalim. Kemudian salah satu hadis yang menjelaskan tentang bahaya kedoliman, Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ittaqul zulma takutilah hindarilah kezaliman fa inna dhulma dhulmatun yaumal qiyamah karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat orang yang suka berbuat zalim nanti ada macam-macam zalim itu seperti apa itu nanti di akhirat Bapak Ibu mendapatkan kegelapan Makanya nanti pada hari kiamat itu doa kaum mukminin adalah Rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wahai Rabb kami atmin lana nurana sempurnakan untuk kami cahaya kami waghfir lana dan ampunilah kami innaka ala kulli syai'in qadir sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu karena gelap. Nah, bagi orang yang zalim tentu tidak akan mendapatkan cahaya sama sekali. Kezaliman, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala ada tiga macam. Ya, ada tiga, tiga macam. Yang pertama adalah jika hamba itu berbuat zalim kepada Allah Ta'ala. Gimana hamba berbuat zalim kepada Allah bisa bentuk kezaliman yang paling tinggi ini ya yaitu berbuat zalim kepada Allah taala adalah dengan hamba itu kafir tidak nurut Allah Subhanahu wa taala tidak masuk Islam dan ini ditegaskan Allah taala dalam Al-Baqarah 254 Allah mengatakan wal kafiruna humudz dan orang kafir itulah orang-orang yang dolim Nah, jelas sekali, jelas sekali orang zalim ini akan e, orang kafir ini akan masuk surga karena Allah hanya menerima Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah adalah is Islam. Allah juga mengatakan wa mayyabtadi ghairal islami dinan wa fil akhirati minal dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi atau beruntung rugi naudzubillah nah loh berarti kalau orang Islam itu pasti masuk surga ya enggak juga kalau tadi ini orang kafir orang Islam kalau dia musyrik ya dia tidak bisa masuk surga orang Islam kalau dia musyrik dia dolim begitu Ya, jadi bentuk kesyirikan ini Bapak Ibu yang mungkin kadang-kadang dilakukan orang Islam adalah salah satu bentuk ibadah yang itu sepatutnya hanya untuk Allah tapi dialihkan kepada selain Allah. Misalnya sholat. Adakah orang sholat untuk selain Allah? riak mungkin agar dilihat orang sehingga kelihatan khusyuk misalnya sodakoh selain Allah maka dia telah berbuat syirik meskipun muslim berdoa juga doa itu kan inti ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan doa buat ibadah doa adalah ibadah mestinya kalau kita minta hanya minta kepada Allah adakah orang yang minta kepada selain Allah Bapak Ibu minta kepada manusia, bergantung kepada manusia seakan-akan yang hanya bisa menyelamatkan dirinya itu manusia. Ya? Jadi minta kepada manusia, minta kepada dukun, minta kepada Nyiroro Kidul, minta kaya, minta kebal, minta sehat. Ada nggak seperti itu? Muslim apa tidak muslim pelakunya? Minta jombang berupa dengan batunya ponari misalnya, ada nggak? Nah, ini Bapak Ibu, jadi jangan dianggap bahwa yang namanya kezaliman itu dari orang kafir saja. Ada orang yang kelihatannya Islam tapi zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zalimnya? Yaitu dengan mengalihkan salah satu bentuk ibadah yang sepatutnya hanya untuk Allah dialihkan kepada selain selain Allah. Bergantung bergantung itu tawakal mestinya seorang muslim itu tawakalnya kepada Allah ini tawakal kepada mungkin kekayaannya mungkin kepada dekengannya kepada pekerjaannya kalau saya pekerjaan saya gajinya sekian selamanya tujuh turunan tidak akan kelaparan misalnya jadi dia itu merasa harta inilah yang membuatnya aman gitu. Jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki. Nah, dalam ayat ini uh, dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang besar. Jadi Bapak Ibu, di sini Luqman itu berwasiat kepada anaknya. Sepatutnya panjenengan sebagai bapak berbuat sama seperti yang dilakukan Luqman. Ajari anak sampean itu Jangan sampai anak itu sudah besar nggak pernah diajari syirik. Apa gunanya hebat dalam teknologi, hebat dalam pengetahuan ini dan itu, tapi tidak kenal Allah. Percuma, itu nggak akan bisa masukkan dia ke dalam surga. Karena karena masuknya orang ke dalam surga itu adalah jika dia ber, bertauhid dan tidak berbuat syirik. Ya buktinya banyak orang meskipun titelnya tinggi, gelarnya tinggi, tetapi Panjenengan ingat kan ada dulu itu seorang profesor yang percaya dengan yang biasa menggandakan uang itu loh Pak. Ada gitu Nah, pada profesornya ini karena minimnya akidah gitu loh, karena minimnya akidah. Nah, Luqman berwasiat kepada anaknya, "Ya bunaya hei putraku, la tusyrik Jangan berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? inna syirka la zulmun azim karena syirik adalah kedoliman yang besar karena bahayanya syirik karena besarnya bahaya syirik sampai Nabi Ibrahim Bapak Ibu Nabi Ibrahim itu takut minta kepada Allah Ta'ala agar beliau dan anak keturunannya dihindarkan dari syirik padahal Nabi Ibrahim bayangkan kalau Nabi Ibrahim saja takut, masa kita kemudian merasa aman saja? Tidak mungkin aku syirik, tidak mungkin anakku syirik. Padahal Nabi Ibrahim sangat tak, takut. Beliau berdoa dalam surat Ibrahim itu wajnubni wabaniya anak budal asma. Hindarkan aku ya Allah dan anak-anakku dari menyembah ber berhala. Siapa yang berdoa tadi Bapak Ibu? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam padahal beliau pahlawan tauhid beliau tidak dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala kecuali karena apa tidak mau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala illalladzi fatarani kata beliau kecuali yang menciptakan aku illalladzi fatarani wa id qala ibrahimu liqaumihi inni innani bara'un mimma ta'budun gitu kan jadi Ibrahim berkata kepada kaumnya sesungguhnya aku berlepas diri kepada apapun yang kalian sembah illalladzi fatarani kecuali yang menciptakan aku yaitu Allah Subhanahu wa taala ini syirik yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni pelakunya kalau mati dalam kondisi berbuat syirik dan tidak bertaubat. Tapi kalau misalkan syirik-syirik banyak, tapi kemudian sadar dan tobat kepada Allah, diterima tobatnya Pak. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi tahu taubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas atas dirinya taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a karena Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sebanyak apapun dosa seseorang tapi kalau kemudian dia duduk bersimpuh menangis minta kepada Allah minta maaf bertobat dan tidak akan ulang dengan melakukan syarat-syarat tobat tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tapi kalau dia nggak pernah merasa salah, nggak pernah bertaubat terus dalam kesyirikannya dan mati dalam kondisi seperti itu, neraka selama-lamanya Bapak Ibu. Dalam dalam Al-Maidah 72 Allah mengatakan innahu may yusyrik billah siapapun berbuat syirik kepada Allah faqad harramallahu alaihi jannah sungguh Allah harapan surga atasnya wa ma'wa tempat kembalinya adalah neraka wa malid min ansor dan orang-orang zalim itu tidak memiliki penolong-penolong naudzubillah nah kalau kita membahas tentang macam-macam syirik eh, banyak sekali karena kadang-kadang ada orang itu pak termasuk bagian syirik itu mengerjakan amal soleh untuk tujuan dunia Meskipun dia melakukannya ikhlas untuk Allah Ta'ala. Ah, tak salat duha sebanyak-banyaknya. Ah, biar rezekiku lancar. Ya kan? Ada enggak seperti itu? Salat duha yang mestinya untuk Allah, ya untuk Allah. Tapi tujuannya biar rezekinya lancar. Itu syirik kecil itu, Pak. Karena sholat duha yang amalan akhirat itu sangat besar pahalanya. Kenapa kok kita meminta dunia yang hanya sedikit? Nah ini kadang-kadang orang tidak merasa saya tak bersodakoah biar balik lebih banyak. Padahal Allah mengatakan tas tastaksir. Jangan kamu memberi untuk tujuan mengambil lebih banyak. Dalam surat Al-Mudathir walatamnun jangan kamu memberi tastaksir agar mengambil yang lebih banyak karena dunia sepatutnya amalan akhirat itu tujuannya untuk akhir akhirat. Nah, bentuk kedoliman yang kedua Bapak Ibu adalah zulmul insani nafsahu. Seseorang itu mendolimi dirinya. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan manusia. Dia mendolimi dirinya sendiri. Misalnya dengan tidak sholat sehari satu kali misalnya atau dengan tidak puasa tanpa uzur. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam An-Nahl 33 wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak mendalimi mereka tetapi mereka sendirilah yang akan tetapi mereka sendirilah yang menganiaya diri mereka sendiri. Diatur tidak mau sama Allah ada orang itu yang menzalimi dirinya atas dasar ibadah ya dia tidak mengerti anggapannya itu ibadah yang benar tapi dia menzalimi dirinya sendiri ada tidak seperti itu contohnya kayak apa seperti apa contohnya bapak ibu seperti ada orang itu Nabi kan melarang puasa wisol ya apa puasa wisol itu puasa wisol itu yang sekarang puasa nanti tidak buka baru nyambung besok sahur itu puasa wisol itu dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga orang memaksa dirinya untuk sholat malam padahal ngantuk sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk masjid Nabawi bapak ibu kemudian di antara tiang ya di antara tiang-tiang masjid Nabawi itu ada tampar ada tali Nabi bertanya, ini talinya siapa ini? Ada apa kok masjid ditali barang gitu kan? Rupanya ini milik Zainab. Kata orang-orang, ketika dia semangat untuk sholat malam, tapi dia tubuhnya tidak kuat, ngantuk, capek, bergelantungan pak. Semangat ya dalam sholat, tapi fisiknya tidak kuat. Kebalikan dengan saya kan, fisiknya kuat tapi nggak ada semangat kan begitu. Nah, jadi kata Nabi jangan seperti itu, itu memaksa diri namanya Sampai ada beberapa sahabat anggapannya ibadah itu seperti itu, tapi Islam bukan seperti itu. Mengatakan saya nggak akan menikahi wanita, saya akan terus sholat malam tanpa tidur, saya akan terus puasa tanpa berbuka, iya kan? Nah itu mendolimi diri sendiri atas dasar agama. Padahal agama nggak memerintahkan itu. Mempersulit diri pak, itu dilarang dalam Islam. Makanya kata para sahabat, zaman mereka itu berperang jauh dari anak istri kan? Mereka mengatakan lau azinallahu lahtasoina. Kalau Allah mengizinkan kami, pasti kami itu mengkebiri diri. Nah Islam itu agama fitrah, tidak boleh. Ya, jadi itu tidak boleh orang uh, mengatasnamakan saya yang nggak akan nikah, katanya agamanya lebih Makanya kalau ada orang ciri-ciri orang yang mungkin tidak benar itu makan itu tidak mau makan daging, makan nasi toh, nasi putih. Padahal Islam membolehkan daging, makan ikan juga boleh. Terus mandi, tidak mau pak mandi pakai sabun itu, pakai daun, diremet-remet. Ya kalau dia mengatakan ya mungkin mungkin kalau memang dia air di sabun sih tidak menjadi masalah. Tapi kalau menganggap itu sebagai bentuk ajaran agama, ya ini nggak benar ini, Karena Islam nggak melarang ya demikian. Ini mendalimi diri sendiri. Nah untuk poin ini nanti Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengampuni hambanya kalau Allah berkehendak Bapak Ibu. Nah bentuk kedaliman yang ketiga adalah zulmul insan li seseorang berbuat zalim kepada makhluk Allah, kepada manusia yang lain. Nah, untuk poin ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melalaikan karena berkaitan dengan hak orang. Ya. Bapak Ibu ingat seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing? Nggih. Ini kucing itu binatang pak, tidak punya akal. Tapi gara-gara kucing wanita masuk neraka bayangkan. Bagaimana kalau yang dizalim itu manusia? Ada yang dipenjara nggak dikasih makan sampai mati. Ada yang disiksa, disetrum, dipukuli sampai patah bayangkan. Ada yang waktunya gajian nggak segera diberikan gajinya. Hati-hati ini bagi yang punya pembantu, pelayan, punya tukang di rumah wayai gajian gak nang dibayar-bayar no eh dolim naudzubillah nggih ini Bapak Ibu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tafalatin naru imra'atun fi hirrah wanita masuk neraka gara-gara ku puji jauh-jauh manusia pak jauh-jauh manusia kambing saja itu nanti pada hari kiamat didatangkan Allah Subhanahu wa taala untuk dikisos. Panjenengan tak tahu sih ada kambing itu yang bertanduk atau mungkin mulai muncul tanduknya itu bahasa Surabaya kemeliti gitu kan apapun dibundangi gitu nah itu dalam Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tu'addunal fuqa ila ahliha yaumal qiyamah pasti kalian itu akan menunaikan hak-hak kepada para pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqadha lisyatil jalha hingga Allah mendatangkan kambing yang tidak bertanggung ya untuk mengkisos hatta yuqadha lisyatil jalha minasyatil qarna hingga kambing yang tidak bertanduk didatangkan untuk mengkisos menuntut talas kambing bertanduk yang dahulu menanduknya. Makanya daripada nanti kita menjadi muflis, menjadi pailit, bangkrut, kata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, mumpung masih hidup nang jalu osuro oh maka indahu madlamatun li akhi Barang siapa yang memiliki kedoliman kepada saudaranya Min malin au irdin Berupa harta atau kehormatan Fal yata'allahu minhul yaum Hendaknya segera minta kehalalannya hari ini Min qabli an la yakuna dinarun wala dirham Sebelum datang hari yang tidak ada lagi dinar maupun dirham jadi orang sekaya apapun bang, nanti pada hari kiamat nebus pakai bumi seisinya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Tapi yang ada adalah amalan kebaikan dan keburukan. Kalau orangnya punya kebaikan, dibagi-bagi kepada orang yang dia ini. Kalau kebaikannya habis, apa yang dilakukan? Keburukan-keburukan orang yang dia itu diambil kemudian ditimpakan kepadanya. Nah, Nah inilah yang menjadikan banyak orang nanti itu pahit pak. Nah bentuk kedoliman kepada manusia ini pada tiga perkara harta, kehormatan, darah. Hati-hati. Harta ini nanti ada pembahasannya kehormatan itu riba ngerasanya orang itu hutang loh pak dibayar nanti itu jangan dikira hutang itu uang saja jenengan merasani orang tidak minta maaf ya itu nanti hutang harus dibayar. Apalagi masalah darah, pernah nempelin orang sampai tuli, pernah mukul orang sampai patah, sampai gagal otak misalnya. Iya, dia sekarang jaya, kuat di dunia, tapi nanti di akhirat dia tidak punya kekuatan sama sekali. Makanya seorang muslim itu berhati-hati, jangan pernah dia berbuat zalim. Nah, bentuk berbuat zalim ini satu ya memakan harta manusia secara batil memakan harta manusia secara batin ini banyak sekali contohnya ini merampas orang ya merampas harta orang atau katanya berhutang pinjam tapi tidak dikembalikan banyak sekali kemudian memukul mencaci menghina terutama kepada orang-orang yang lemah yang tidak punya kekuatan nah ini bahaya sekali Nah, kemudian termasuk kedoliman ini, Pak, merampas tanah. Ya mungkin nggak nggak langsung merampas sih ya. Ada yang yang banyak orang tuh nggak merasa Bapak Ibu mungkin parkir sembarangan. Nah ini depan rumahnya sudah ada garasi, tapi parkir abadi di situ. Ada apa enggak? Nah ini banyak nggak merasa, banyak tidak merasa kalau mungkin parkir satu jam setengah jam pergi mungkin tidak menjadi masalah ini abadi di situ padahal dia nggak pernah membeli jalan itu kan dan ini masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan maniktato ashibron minal ardi gulman tawakkalullahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'ati aradin barang siapa yang merampas bumi shibr itu segini jejengkan secara zalim akan dikalungkan oleh Allah kepadanya di sini dengan tujuh kali lapis bumi bayangkan itu cuma segini pak kalau dia ngambil itu bayangkan kalau itu adalah tronton kalau itu adalah Avanza kalau itu adalah Panther misalnya dikalikan tujuh kali bumi itu gimana rasanya itu nah makanya hati-hati jangan sembarangan Termasuk yang tadi itu sudah waktunya bayar hutang, dia sudah punya uang nggak bayar-bayar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matul ghaniyyi dulmun. Jadi orang kaya yang dia nunda-nunda tidak bayar itu adalah kedoliman. Kemudian orang yang punya pembantu, punya tukang, punya pegawai sudah selesai nggak dibayar-bayar ini nanti jadi musuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Beliau mengatakan, "Oktul ajiro ajrohu qabla an yajifa arquhu." Berikan kepada pegawai upahnya sebelum keringatnya kering. Nah ini Pak, kadang-kadang orang itu tidak merasa Anggapannya dia itu ahli sholat, ahli puasa, ahli sodoko, ahli infak Tapi dia galib kepada orang ini Nah itu kan berarti kan makan harta orang lain. Dan kalau makan harta orang lain berarti makan barang haram. Ketika makan barang haram, sholatnya nggak diterima, sodakonya nggak diterima, hajinya tidak diterima. Termasuk yang sudah punya harta sampai nisab satu tahun tidak dizakat itu bukan hak dia itu. Tentunya bapak ibu masih ingat hadis riwayat muslim orang yang lagi haji kan lagi wukuf di Arafah angkat tangan ya Rabbi ya Rabbi tapi makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram dan tumbuh dari barang-barang haram mana mungkin Allah menerima hajinya mana mungkin Allah mengabulkan doanya kemudian ter, uh, eh, ada perkara-perkara lain Pak ya ini kita harus tahu ya karena banyak kaum muslim itu tidak sadar kalau ini zalim yaitu perbuatan-perbuatan yang mendatangkan laknat seperti membuang sampah sembarangan. Ya. Membuang sampah sembarangan, bakar-bakar sampah padahal tetangganya lagi jemur pakaian asapnya kemana-mana juga orang yang merokok asap rokoknya kemana-mana nyebar penyakit atau klakson brong bikin orang terkejut ada tidak seperti itu zalim tidak itu zalim itu juga termasuk sekarang mobil-mobil baru pak yang lampunya nyentrong itu itu orang itu bisa matanya tidak kelihatan itu itu zalim itu jangan sok kaya jangan apa eh, mentang-mentang dia kaya siapapun diketipi gitu itu zalim orang nggak nggak ngeliat bisa nabrak malah ya ini perkara-perkara pak yang orang itu mengalami itu zalim. Itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang mengganggu kaum muslimin itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Ahzab 58 dia mendapatkan azab yang pedih. Allah mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina orang-orang yang menyakiti kaum mukminin laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka mereka akan mendapatkan buhtanan hukuman wa isman mubina dan dosa yang yang jelas naudzubillah Insya Allah sampai di sini materi kita pada pagi hari ini Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.